Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa inahya ma alaihi ma'adham min Qur'anin wa ismi nabiyyin aw malakin walau mustarakan ka'azirin wa Ahmad qasada bihi mu'adham. Wa yaskutu hala huruji kharijin walau an ghairi dzikrin wa fi ghairi halil khuruj an dzikrin wa yub'idu wastadir wa la yaqdi hajatahu fi ma'in mubahin raqidin ma lam yastabhir wa mutahaddisin ghairu mamlukin li ahadin wa tariqin wa qila yahrumu tawutu fiha wa tahta musmirin bimilkihi aw mamlukin ali maridha malikihi wa illa haruma wa la yastaqbilu ainal qiblati wa la yastadbiruha بسم الله الرحمن ta'lim li fada wa li والاستفادة wa naf'a an سيدنا محمد Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pembahasan adab istinja ada qada'il hajah. Tata cara untuk qada'il hajah kemarin sudah dibaca sedikit daripada adab qada'il hajah. Itu disunnahkan yunda bulida khilil khala ayugaddi mayasarahu. Disunnahkan bagi orang yang ingin masuk ke khala WC ayugaddi mayasarahu untuk mendahulukan kaki kirinya. Wayaminahu linsirafihi dan disunahkan mendahulukan kaki kanannya linsirafihi ketika keluarnya. Di aksil masjid kebalikan daripada masjid. Disunahkan mendahulukan kaki kiri. Malah kalau seandainya ada orang masuk kamar mandi atau WC mendahulukan kaki kanan seperti kemarin ada hadisnya annaman bada'a birijlil yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala ubtuliya bil fagri. Barang siapa yang mendahulukan kaki kanannya ketika sebelum kaki kirinya ketika memasuki WC atau kamar mandi yang kita sekarang id, ubtuliya bil fagri maka dia akan dikasih balak sama Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Karena itu kalau seandainya masuk kamar mandi, dahulukanlah kaki kiri. Kalau keluar kaki kanan. Kebalikan masjid. Kalau masjid mendahulukan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Kita sudah bahas kemarin. Sekarang pembahasan yang selanjutnya yaitu apa? Wa yunahya ma alaihi dan menghindarkan ma sesuatu alihi bagi itu ma mu'adzam sesuatu yang dimuliakan. Min Qur'anin baik dari Al-Qur'an wa ismi nabiyin dan dari nama nabi au malakin atau nama malaikat walau mustarakan walaupun mustarak namanya bukan hanya untuk mu'adzam bisa juga ghair mu'adzam mustarak namanya bisa diartikan banyak seperti ka'azizin seperti aziz wa Ahmad atau Ahmad. Kalau musyarak di situ dimakruhkan in qasada bihi mu'azzam jika bermaksud bihi dengan itu lafaz yang musyarak mu'azzam yang diagungkan. Nah, ini kesunahan adab selanjutnya yaitu apa? Menghilangkan, menghindarkan menyingkirkan sesuatu yang ada bagi dia apa muazzam, sesuatu yang dimuliakan. Kenapa? Karena Nabi sendiri ketika mau masuk kamar mandi, dia membuka cincinnya. Kenapa? Karena di cincinnya Nabi tertulis Muhammad Rasulullah. Annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala, semuanya Nabi ketika masuk khala WC wada'a khatimahu Nabi meletakkan cincinnya. Wa kana suhu dan ukiran yang ada di cincinnya Nabi tertulis Muhammadun Rasulullah. Muhammad satu garis, Rasul satu garis, Allah satu garis. Cuman tertibnya Allah yang di atas, kemudian Rasul yang di, di bawahnya, kemudian di bawah sendiri Muhammad. Jadi dibacanya dari bawah Muhammad Rasulullah. Itu cincin Nabi. Nabi sebelum masuk dibuka dulu. Dan ini adalah sunnah hukumnya. Kata Ibn Salah, malah laitahum biwujubih. Ya, seandainya dikatakan wajib itu lebih lebih pantas katanya. Kalau ada nama muazzam dimasukkan kamar mandi lebih pantas untuk haram bukan makruh lagi. Cuman yang tamat makruh. Cuman kalau memasukkan Al-Qur'an semuanya masukkan Al-Quran di kamar mandi atau WC. Hukumnya gimana? Makruh. Cuman Imam Adru'i mengatakan haram. Kalal Adru'i wal muttajah tahrimu idkhalil mushaf wa nahwihi al-khala' min ghairi darurah. Haram eh, haram memasukkan mushaf atau semisalnya al-khala' di WC min ghairi darurah dengan tanpa darurat. Kalau darurat takut seandainya taruh, kalau ditaruh di luar bisa dimakan sama binatang atau bisa diambil sama orang kafir, bisa dihinakan masalah. Berarti hukumnya tidak apa-apa. Kalau tanpa ada alasan seperti itu, tanpa darurat, berarti kata Imam Adru'i masukkan Al-Qur'an semuanya, hukumnya apa? Haram. Eh, cuman yang mau tamat berarti makruh ya. Man hati-hati kalau seandainya tangan uh, dia memakai cincin kan di tangan kiri. Cincin itu sunnahnya kan diletakkan di tangan kiri, di jari kelingking gitu. Ada yang tangan kanan juga mengatakan tangan kanan. Kalau seandainya istinja di tangan apa di cincinnya itu ada nama muadzam. kemudian dia istinja, dia istinja setelah maaf berak atau kencing, dia istinja. Sedangkan cincinnya tidak dibuka. Ya apa itu hukumnya? Haram. Wayam bahi hamlu kalamil adru'i. Tidak, bukan dah. Kal asnawi wa kamalu mahasini syariah tahrimu baga'il khatim. Alladhi alaihi dikrullah. Alaihi dikrullah fil yasar halal istinja. wah zahirun idha afsadalika ila tanajusi. Kenapa? karena menjadi kenajis bukan karena mu'adzam karena masuk kamar mandi itu karena dia bersentuhan dengan najis padahal ada nama mu'adzam situ. Karena itu hukumnya kata Imam Asnawi haram. Kemudian yang dikatakan mu'adzam itu apa sih? Dari nama Al-Quran atau nama-nama Nabi atau nama malaikat atau bahkan nama orang-orang soleh. Sebagian mengatakan walaupun nama-nama orang soleh bukan dari nama Nabi atau nama malaikat atau bukan dari Al-Quran. Ada yang menambahkan seperti itu. Walau musyarakan, walaupun musyarak, di situ ka aziz. Lakin fi ba'din nusah di sebagian uh, apa ini kitab bukan aziz, uzair. Sebagian kitab bukan aziz, uzair. Uzair itu ismu nabi. Nama nabi, muadzam juga kan musyarak juga. Uzair musyarak ya. bisa nama nabi, bisa nama yang lainnya. Karena sebagian kita bukan Aziz cuman Uzair. Walau musyarakan, walaupun musyarak namanya dipakai untuk mu'adzam, dipakai bukan untuk mu'adzam. Seperti Aziz sendiri. Aziz itu bisa dimutlakan untuk Allah dan juga bisa dimutlakan untuk nama pemimpin yang ada di Mesir. Di nah itu ya. Nama pemimpin yang ada di Mesir. Nah, berarti kalau dimaksudkan ditulis di situ aziz, ya, kemudian dibawa atau masuk kamar mandi, apa makruh hukumnya? Kalau bukan untuk maksud muazzam ditulisnya, berarti hukumnya tidak makruh. Kalau dimaksudkan untuk aziz itu nama Allah, hukumnya makruh. Wa Ahmad. <laughs> Ahmad. Ahmad kalau dimaksudkan di situ namanya Nabi, ya berarti hukumnya makruh kalau nama anak sendiri ya hukumnya berarti ya biasa. Kalau bukan niatnya muadzam ya berarti apa? Uh, hukumnya tidak makruh ya. Pasti untuk Ahmad. In qasada bihi muadzam jika bermaksud dengannya apa? Muadzam ya. Tapi kalau musyarat dengan maksud muadzam baru dimakruhkan. Ya. Tapi siapa yang mustarak itu tahu itu muadzam atau tidaknya Maksud dari siapa? Ya maksud dari orang yang menulis. Orang yang menulis itu ketika menulis itu tulisan yang dibawa masuk kamar mandi itu maksudnya untuk apa? Kalau untuk mu'allam ya berarti makro. Kalau yang menulis bukan untuk mu'allam ya tidak makro. Kalau dia yang menulis ya. Kalau tidak bermaksud apa-apa, ya hukumnya tidak makro. Wayaskutu selesai. Wayaskutu hala khuruji kharijin walau an ghairi dikrin wa fi ghairi halil khuruj an dikrin dan termasuk adab daripada qada'il hajah yaskut diam hala huruji dan disunahkan untuk diam hala huruji kharijin ketika keluarnya yang keluar daripada kotoran walau an ghairi dikrin walaupun dari selain dikir. Wafi ghairi halil khuruj dan di selain keadaan ketika keluarnya yang keluar daripada kotoran, andikrin dimakruhkan itu kalau dikir saja. Jadi ketika keluar kotoran, ya ketika dia kotor hajah, ketika keluarnya kotoran, baik itu maaf berak atau uh, buang air besar atau buang air kecil, ketika keluar di situ dimakruhkan segala pembicaraan. Disunahkan untuk diem diem untuk baik untuk dikir, Al-Quran ataupun apapun. Walaupun itu ngomong dengan yang lainnya. Ngomong atau masalah ya nyanyi. Atau dia masalah bersiul. Makruh semuanya ketika keluar. Ketika belum keluar, ketika masih di kamar mandi ya di WC, dimakruhkan dia berbicara kalau itu dikir. Nah, di situ dikatakan apa? Wa yaskutu hala khuruji kharij walau an ghairi dzikrin. Di, disunahkan untuk diam ketika keluarnya yang keluar. Yang keluar maksudnya apa? Yaitu kotoran. Daripada gha'id atau bol. Walau an ghairi dzikrin walaupun bukan dari selain dikir. Walaupun bukan dikir. Wafil ghairi hal khuruj kalau bukan ketika keluarnya kotoran andikrin dimakruhkan disunahkan untuk diam daripada berzikir. Itu termasuk adab yang selanjutnya. Terus kalau bersin ya Pak, kan bersin ketika bersin disunahkan untuk tahmid kan? Ketika bersin. Apakah ketika dia bersin di kamar mandi Disunahkan tahmid juga. Disunahkan tahmid cuma bigol bihi dengan hatinya. Sebagaimana ketika apa? Ketika berhubungan suami istri, ya ketika bersin, ya disunahkan apa? berpikir dengan hatinya. Apakah diberi pahala? Dapat pahala. Nah, ini di sini dikatakan apa? Tidak ada zikir dengan hati yang dapat pahala kecuali ini. Gitu. Ketika bersin di kamar mandi, kemudian dia apa? dia disunahkan untuk tahmid membaca alhamdulillah cuman dengan hatinya. Kalau ada orang tetap bersin alhamdulillah di kamar mandi. Orang yang mendengar apa disunahkan untuk menjawabnya tasmid yarhamukallah? Tidak, tidak disunahkan. Ketika ada ya tidak dituntut untuk mentasmid. Yeah. Terus siapa ya kalau saatnya dipanggil orang? Ketika orang masalah di kamar mandi, ini ada orang atau tidak diketuk. Ya, ketika dia keluarnya khorej, tidak boleh berbicara. Kan itu, walaupun bukan dikir. Kalau ketika tidak keluar khorej, baru dikir yang makruh. Ada yang mengatakan mutlak, baik dikir atau tidak ketika di kamar mandi hukumnya sunnah untuk diam, tidak boleh berbicara. Terus kalau dipanggil sama orang, apakah tanah Nuh Dehem itu memberi isyarat bahwa ada orang itu termasuk makro? Tidak katanya. Kalau di Hasyatul Jamal di situ, kalau dia Dehem, ya, <clears throat> ketika ada atau waktu keluarnya kharij diketok sama orang, <clears throat> Dehem, apa dimakruhkan? Tidak. Hukumnya tidak makro. Bahkan kadang-kadang berbicara ketika di kamar mandi itu Hukumnya apa wajib ya kalau ada mahdur, ada sesuatu yang bahaya. Masalah kompori lali tidak ini ya. Ngiling ambek orang ini ketuk kompor mati ono masalah. Ya takut kebakaran seandainya, ya mungkin ya. Hukumnya malah wajib itu untuk menyelamatkan yang lainnya. Wa Eh ghairi selesai dah. Di kitab Bejurumi itu ya, di mana Tarsih itu. Kalau di sini kitab Bejurumi katanya apa? Kalau bukan khusus keluarnya kharij yang dimakruhkan, tadi dikatakan kalau selain keadaan ketika keluarnya kotoran, kan di situ dimakruhkan untuk dikir saja kan, yang lainnya enggak. Kalau di Bejurumi mengatakan enggak, semuanya dimakruhkan, dikir atau yang lainnya. Cuman di Tarsih itu ala khilaful mu'tamad ma fi bejurumi apa yang pendapat di bejurumi yang ada di anak i'ana itu itu katanya khilaful mu'tamad. Yang mu'tamad dimakruhkan dikir saja. Wayab udu dan disunnahkan untuk selanjutnya daripada adab qadha'il haja, wayab udu dan menjauh, wayastatir dan menutup diri. Disunahkan untuk menjauh. Menjauh maksudnya apa? Menjauh daripada manusia. Menjauh daripada manusia ini walaupun kencing. Ukurannya gimana? gimana? Menjauh. Bihaisu la yusma'u saut wala yush, wala yushammu lahurih. Sekiranya tidak tercium baunya atau tidak terdengar suaranya. Kalau mau golok LHJ itu menjauh. Ini kalau fi ghairil mu'ad ya, di selain tempat yang disediakan untuk golok LHJ. Kalau bisa menjauh, jangan sampai terdengar suara yang keluar atau tercium bau yang keluar. Itu dikatakan yab'ud menjauh ukurannya. Kemudian wayastatir disunahkan menutup diri. Menutup diri daripada apa? An ayunin nas daripada mata-mata manusia. Karena Nabi sendiri mengatakan apa? Man atal ghaid falyastatir. Fa illam yajid illa ayajma'a kasiban min ramlin falyastatir bihi. Fa inna syaitan yal'abu bimaka'idi bani Adam. Man fa'ala fakat ahsana wa man la fala haraja alaih. Nabi mengatakan apa? Kalau seandainya ada orang gaib, buang air besar, faliastatir maka menutup diri. Kalaupun tidak ada yang bisa menutup diri, ditumpuk-tumpuk tanah supaya dia ya pasir ditumpuk kemudian dia sembunyi di belakang pasir maka kerjakan kalau bisa jangan sampai kelihatan daripada manusia Nah, itu dianggap menutup itu ukurannya gimana? Kalau dia goloil haja dalam keadaan duduk, tingginya terangkatnya sulusai dirok, dirok 2 per 3 dirok. Jadi tingginya dua per 3 dirok. Kemudian antara dia dengan satir tadi itu tidak lebih daripada tiga dirok. Jadi antara dia dengan satirnya tidak lebih dari tiga dirok. Kemudian terangkatnya tidak kurang daripada sulusai diro. Dua per tiga diro. Itu kalau dia golok ilhaja sambil duduk. Kalau sambil berdiri. Kencing sambil berdiri seandainya. Walaupun nanti mendapatnya ada yang mengharamkan bahkan kencing sambil berdiri. Nah, kalau seandainya kencing sambil berdiri gimana? Ukuran menutup diri. Menutup diri itu dikatakan menutup ya statir antara pusar dan uh, lutut antara pusar dan lututnya. Jadi satirnya itu bawahnya terbuka, atasnya yang tertutup. Yang atasnya ini mana ukurannya mulai pusar sampai lutut. Kalau dia sambil berdiri. Nah. Itu yastur an ayunin nas. Apa bisa yastur an ayunil jin? Bisa. Ada doanya kan? Barang siapa yang ingin menutup dirinya daripada mata-mata jin yaitu baca apa? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca itu jin juga tidak kelihatan. Ya. wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin raqidin malam yastadhir. Terus hukumnya kencing berdiri apa? Di situ ada yang memakruhkan dan juga ada yang mengharamkan. Ada juga yang mengharamkan, cuman haram dengan tanpa udur. Dengan tanpa udur. Yes, ya, nanti bahas. Wa alla yagriya hajatahu fi ma'in mubahin rakidin malam yastabhir. Dan hendaknya tidak tidak menyelesaikan hajatnya fi ma'in mubahin di air yang mubah. Air yang mubah bukan musabbal dan bukan mauguf. Air yang mubah Rakidin yang diam, menggenang. Malam yastabhir semenjak tidak banyak seperti lautan atau yang lainnya. Tidak banyak. Disunahkan untuk tidak goloil haja di air yang mubah yang diam. Kenapa? Walaupun itu air sedikit atau banyak. Disunahkan untuk tidak goloil haja baik dia kencing atau berak di air yang mubah yang diam. Walaupun sedikit atau banyak. Hukumnya apa? Makro. Kalau di malam hari, malah hukumnya apa? Lebih makro lagi, asyaddu karoha. Kenapa? Karena di malam hari itu air itu tempatnya jin. Biasanya air yang menggenang itu tempatnya jin. Walaupun bukan menggenang, walaupun jari nanti. Kalau di malam hari. Berarti di situ syaratnya mubah. Kalau musabbal atau mauquf yang diwakafkan, hukumnya gimana? Haram hukumnya. Hukumnya haram. Atau miliknya orang lain. Atau miliknya orang lain dengan tanpa izinnya, dengan tanpa mengetahui ridhonya. Juga hukumnya apa? Haram. Kemudian rokit, kalau mengalir, kalau airnya mengalir, kencing di air yang mengalir. Hukumnya apa? Tidak dimakruhkan kalau memang airnya banyak. Kalau airnya sedikit, hukumnya tetap makruh. Itu pendapat sebagaimana kitab murni. Itu berarti kesimpulannya apa? Kalau e, eh, disunahkan untuk tidak golo el haja di air yang mubah, bukan musabbal atau mauguf, kemudian rokit bukan jari. Kalau jari yang apa? Yang banyak berarti hukumnya nak makro. Kalau sedikit tetap makro. Malam yastabhir semenjak tidak menjadi seperti lautan. Banyak maksudnya airnya. Kalau airnya banyak sekiranya bisa mencegah daripada najis maka hukumnya tidak dimakruhkan. Cuman itu kalau bukan di malam hari. Kalau di malam hari tetap hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu ma'wal jin. Karena itu tempatnya jin. Lo kalau sudah membaca auzubillahi rajim kan insyaallah enggak enggak kena jin. Ketika kencing di air menggenang banyak di kolam masalah. Tetap wal isti'adzatu ma'at tasmiyah la tadfa'u syarra Membaca isti'adzah dan bismillah ma'at atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk di tempat apa kolam masalah. Kemudian dia kencing di situ, tetap tidak bisa mencegah kejelekan daripada kejelekan daripada jin. Karena itu tetap kalau di malam hari hukumnya makro. Jadi hukumnya apa? Kalau kencing di air yang menggenang hukumnya makro. Sama dihukumi seperti kencing, nggak harus kencing, meludah. Juga sama ya. Meludah di air yang menggenang. Wa mislul bal wal ghaid al busat wal mukhat wa ma min kulli ma yustagdar. Segala yang menjijikkan ya kalau seandainya diludahkan, meludah atau mengeluarkan riak atau yang lainnya di air yang menggenang hukumnya tetap makruh. Kenapa? Orang bisa jijik kan akhirnya. Makanya kalau orang tua dulu apa? kalau meludah di sumur ya. Katanya kalau meludah di sumur sumbing ya. Padahal ya tidak sumbing. Cuman ya kenapa? Ya ini orang tua dulu itu yang memberitahu seperti itu mungkin alasannya ya karena tidak bagus makro hukumnya meludah di sumur ya sumbing ini ya. Eh. <clears throat> Wa mutahaddasi ghairi mamlukin wa mutahaddas ghairi mamlukin li ahad dan tempat mutahaddas adalah bifat hiddal mutahaddasin itu tempat untuk berbincang-bincang dimakruhkan disunahkan untuk tidak ghadail haja di tempat untuk berbincang-bincang ghairi mamlukin li ahad yang tidak dimiliki seorang pun berarti bukan milik siapapun pos kamling misalnya tempat berbincang-bincang atau tempat di situ memang biasanya kalau kalau diartikan dalam artian tohfa tempat berkumpulnya manusia di musim panas ya e, di waktu panas ketika musim dingin berjemur tempat berjemurnya manusia ketika musim dingin kalau musim dingin itu dinginnya kan terlalu ya, terlalu dingin ya sampai kalau ketika panas matahari itu enak jadinya Nah, tempat kumpulnya manusia di panas-panas ya ketika panas-panas cuman di musim dingin atau di tempat hembusan angin ketika musim panas. Isis. Nah, itu dikatakan mutahadah. atau yang lainnya. Nah, itu apa hukumnya? Sunnah untuk tidak gotoil haja di situ. Kalau memang ghair mamluk li ahad. Kalau mamluk li ahad, miliknya orang lain haram hukumnya. Ini kencing atau berak ya? Seperti seandainya ya, kencing di tempat terasnya orang. Kencing di terasnya orang atau bukan hanya di teras ya, bukan tempat mutahadas, hatta di temboknya walaupun di temboknya orang. Kadang-kadang banyak itu kan ya, ada orang mojok langsung kencing di tembok. Hukumnya haram temboknya orang itu, mamluk gitu. Kalau kencing rumah rumah kita sendiri tidak bakal mau dikencingi gitu ya. Kadang-kadang mojok kencing langsung di temboknya orang. Hukumnya apa? Haram. Kecuali kalau ridho, ya tulis itu tidak apa-apa yang kencing di sini tidak apa-apa. Mutahaddas ghairi mamlukin li ahad. Tidak dimiliki seorang pun. Ya, kalau miliknya orang hukumnya apa? Haram. Kecuali kalau seandainya di situ dikatakan apa? mutahada ghair mamluk li ahad. Kalau di situ berbincang-bincangnya jais eh, sesuatu yang boleh ngobrol. Pos kamling kadang-kadang di situ ngobrol, jaga sambil cerita. Apalagi kalau tempat mutahadas itu biasanya untuk dakwah. Ya haram hukumnya. Ya. Oh tetap makro ya hukumnya. Uh, eh, eh, apa, apa kalau memang tempat yang jais hukumnya apa? Makro. Kalau tempat yang di situ dibuat maksiat. Seandainya pos kamlingnya dibuat main judi, atau seandainya satu tempat dibuat minum-minuman keras. Ya apa ini kencing dan berak di situ? Tidak apa-apa. Malah bisa hukumnya wajib kalau memang tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali harus seperti itu. Dikencingi, diberai, tidak akan duduk di situ lagi. Dah. Dibersani, dikencingi lagi, diberai lagi. Ya, sampai mereka pergi. Ya apa ini hukumnya? Kalau tidak ada cara lain malah hukumnya wajib. Paham ya? Wala ba'dhum bal qad yajibu in afdha ila man il ma'siyah. Kalau bisa mencegah daripada maksiat, malah hukumnya bisa wajib. Atau satu tempat dibuat riba dibuat untuk adu domba atau sesuatu yang makruh yang hukumnya jais boleh. Malah hukumnya nak makruh. Watarikin dan disunahkan untuk gogoil hajah di jalanan. Maksudnya jalanan apa? Mahal murur, tempat masluk, tempat berjalannya manusia. Ketika tempat untuk lewatnya manusia, di situ dia berak atau kencing, hukumnya makro, malah bisa haram. Disunahkan untuk tidak gogoil hajah di jalanan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ittaqul la'anin. Galu wa man la'anan ya Rasulullah? Gala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Kata Rasulullah, jauhilah, berhati-hatilah dengan dua laknat. Mereka bertanya sahabat, apa dua laknat itu ya Rasulullah? La'an, selalu melaknati ya alasiwan fa alasiwa faal ya, wa ma la'anan ya Rasulullah alladhi yatakhalla fi tariqin nas yatakhalla di situ diartikan yataghawwat atau ya bul Di situ takhalli dikatakan takawud. alladhi yatakhalla yang mana dia berak fi tariqin nas di jalanan yang di situ dijalani oleh manusia au fi dhillihim atau di naungan-naungan mereka Mutahaddas tadi itu ya tempat untuk duduk-duduknya manusia. Kata Nabi apa? Hati-hati daripada sebab laknat mereka berdua. Jauhi, jangan sampai kamu dilaknat sama mereka. Baik. Watarikin. Waki'lah yahrumu Ada pendapat hukumnya apa? bukan makruh lagi, haram kalau tagawud. Kalau situ tadi watarikin dimakruhkan disunahkan untuk tidak godoil haja baik kencing atau berak. Kalau kencing atau berak di jalanan atau di tempat naungan tadi hukumnya apa? Makruh. Ada pendapat yahrumu tagawud. Kalau itu berak hukumnya haram. Fiha evitorik. Kalau di jalanan hukumnya apa? Kalau berak ada pendapat yang mengatakan haram. Kenapa bisa mengganggu manusia ya? Bisa mengganggu manusia. Dan ini pendapat malah dikuatkan sama Imam Abru'i dan juga di kitab Abi bin Hajar. Lebih kuat katanya apa? Mereka lebih berpendapat hukumnya haram kalau takawud. Kemudian watahta musmirin bimulkihi dimakro disunahkan untuk tidak goboil hajah Allah yagriya hajatahu tahta musmirin di bawah pohon yang berbuah bimulkihi di dalam kepemilikannya dia. Maksudnya musmir di sini apa? Aisyaknuhu ayyusmir. Itu pohon bisa berbuah walaupun tidak ada buahnya. Walaupun tidak ada buahnya. Hukumnya apa? Makro. Kalau itu bimulkihi, kalau miliknya dia, kalau miliknya orang. Hukumnya apa? Haram in, ad, in alima adam ridhohu. Kalau dia mengetahui tidak ada ridhonya daripada orang yang memiliki. Au mamlukin atau milik alima ridho malikihi atau dimakruhkan el haja di bawah pohon yang berbuah di dalam kepemilikannya atau kepemilikan orang lain alima ridho malikihi yang mengetahui ridho pemiliknya. Hukumnya apa? Makruh. Kalau lam ya'lam, dia tidak mengetahui ridha malikihi, hukumnya apa? Haram. Wa illa haruma. Kalau tidak mengetahui ridha maliknya, hukumnya apa? Haram. Kecuali gini, kalau seandainya dia kencing atau berak ya di tempat miliknya sendiri atau atau milik orang lain sudah diketahui ridhonya. Nanti suatu saat ada air akan menghilangkannya. Sekarang ini pohon tidak ada buahnya. Cuman sebelum pohon ini berbuah, ini kotoran akan dihilangkan dengan banjir. Karena apa? Karena ini musim hujan. Entah lagi ada banjir yang menghilangkannya. Apa hukumnya makro? Tidak makro. Kalau dia mengetahui bakal ada air yang menghilangkan itu kotoran, ya padahal itu pohon belum berbuah, ya ketika sebelum berbuahnya sudah bisa dihilangkan, berarti hukumnya tidak makro. Ya. Kalau sampai ada orang terpleset, terpleset di jalanan karena sebab goloil haja tadi. Hukumnya sampai dia masalah kakinya patah atau bahkan meninggal, apakah dia yatman? Tidak. Apakah dia menanggung daripada orang yang jatuh? Tidak. Beda dengan orang yang membuang sampah, membuang kulitnya pisang masalah, sampai orang jatuh, patah kakinya, nanggung dia. Orang yang membuang wajib menanggungnya. Kalau El haja enggak. Ya, El haja enggak. Kenapa? Karena alasannya El haja itu kadang-kadang karena darurat. Enggak bisa sampai dia mau lari ke tempatnya, tempat untuk El haja enggak mampu dia. Darurat ya. Kalau kumamat melempar apa ini? Sampah itu tidak harus apa? Tidak harus darurat. Tadi kan di uh, ada masalah kencing berdiri ya. Kencing berdiri hukumnya makro. Walaupun ya tidak sampai haram. Ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu kalau memang dibahas sama Imam Adrui Hormatul bol awit tagawud go iman haram kencing atau berak dalam keadaan berdiri bila udrin dengan tanpa udur Bila udrin dengan tanpa udur in alimat talwis jika dia mengetahui bakal mengotori atau tidak ada air yang bisa membersihkan atau waktunya ya bila udrin ya dengan tanpa udur. Walama dan tidak ada air dan tidak waktunya tidak sempit atau waktunya luas bakal mengotori dirinya. Tadhamuh bin najasa hukumnya kan haram. Nah, itu hukumnya apa? Kencing sambil berdiri dan be, apa berak sambil berdiri hukumnya haram katanya Imam Al Dru'i Walaupun di situ ada uh, apa ini? Ada faedah gitu katanya kalau ada orang kencing berdiri di hamam. Hamam itu bukan kamar mandi diartikan ya. Hamam itu sauna. Mandi uap itu. Karena siapa yang kan di situ mandi uap itu ada tempat bilas setelah dia mandi uap sauna itu kan dia keluar uap sampai berkeringat itu kotoran-kotoran yang keluar. Nah, dia kemudian ke tempat untuk bilas. Ah, di tempat bilasnya dia kencing atau berak di situ hukumnya gimana? Sambil berdiri. Kalau tempat di situ hukumnya tetap hukumnya apa? Kalau bukan miliknya dia haram. Cuman masalahnya kalau kencing dan berdiri di tempat itu, katanya isu itu bisa menyebabkan uh, apa ini menghilangkan daripada penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi kencing di tempat sauna sambil berdiri itu bisa me, apa, menghilangkan daripada penyakit yang tidak ada obatnya. Walaupun seperti itu, cuman ya pendapat yang banyak mengatakan hukumnya haram. Malah di apa katanya Sayyidina Umar diwatkan apa annaukala mabul tuka iman mundu aslam tu. Kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak aku masuk Islam. Bahkan dikatakan Sa'ad bin Ubadah, sahabatnya Nabi, Sa'ad bin Ubadah, sahabatnya Nabi, dia apa ini meninggal tahu-tahu meninggal gitu. Tidak karena penyakit, tidak karena apa, tahu-tahu meninggal. Dikatakan apa? Kila inna Sa'ad bin Ubadah, sungguh Sa'ad bin Ubadah atas subata tagaumin, dia mendatangi satu kaum wahyal mau diulari turma fihil kanasah waturab. Dia datang ya kemudian menuju ke tempat pembuangan ya tempat e, tanah pasir dan pembuangan apa kotoran kemudian dia kencing sambil berdiri fakhor mayitan akhirnya itu saat bin Ubadah dia tahu-tahu jatuh kemudian meninggal sambil dia mengatakan apa fagalatil jin tidak tahunya jin ya fagalatil jin nahnu qatalna sayyidal khazraj saat bin Ubadah kami telah membunuh Sayyid ya pemimpin daripada Khazraj yaitu Sa'ad bin Ubadah. Wa ramainahu bisahmin falam yuktifu ada, Dan kami telah melemparnya dengan apa? Dengan anak panah falam yuktifu ada tidak menyalai daripada kena hatinya. Jadi kencing sambil berdiri bahaya juga. Itu katanya kencing sambil berdiri panah sama jin. Ya. Ada pendapat yang lain mengatakan sebab matinya apa? dia kencing di lubang. Nanti ada kan? Wa alla yaqriya hajatahu fi juhrin. Tidak boleh kalau el haja di mana? Di lubang. Nah, di lubang. Di situ berarti adab-adabnya di antaranya dia apa? Tidak boleh berbicara atau yang lainnya kan ya. Mungkin pernah ini sederhana faedah ini. Faedah di sini man aktsara minal kalam inda qada'il hajah khusyi alaihi minal jan. Barang siapa yang berbicara banyak berbicara ketika qada'il hajah dikhawatirkan baginya kerasukan jin. Wa man adama nadharahu ila ma yakhruju minhu ubtuliya bisufratil asnan. Barang siapa yang selalu memandang ila ma yakhruju minhu kepada sesuatu yang keluar darinya daripada kotoran, ubtuliya maka di kasih balak sama Allah bisufratil asnan dengan menguningnya gigi. Giginya kuning ya. Wa man imtakhata inda qada'il haja ubtuliya bisamam. Barang siapa yang imtakhata uh, mengeluarkan apa ini? Uh, ingus ya. Ketika qada'il haja ubtuliya bisamam maka dia kena balak dengan tuli. Wa man akala inda qada'iha Barang siapa yang makan ketika gotoil hajah Gahwa masalahnya ya. Ubtuliya bil fagri Ya maka dia dikasih balak dengan fagar ya hatta dukhan Hatta yasrubud dukhan ya Hatta dia masalah merokok ya Berarti makan sama kan ya Makan makan rokok Ubtuliya bil fagri maka dia kena balak dengan apa dikasih balak sama Allah dengan kefakiran. Waman aksara minat talafut. Barang siapa yang memperbanyak menoleh, bergerak kepalanya. Ubtuliya bil waswasah, maka dia kena balak dengan waswas, -was, punya penyakit waswas. -was. Ada pertanyaan? tadi dijelaskan Qadil Hajah Tahtal Musmiro itu yang dimaksud uh, terma, uh, yang dimaksud apakah pohon-pohon yang berbuah yang bisa dimakan atau tidak. Kemudian lagi maun rakit di situ yang kolil itu makruh juga itu yang seperti apa? Karena biasanya di desa itu kalau di sawah itu ada seperti parit atau uangan istilahnya. Itu sering juga orang kalau pas lagi ada panen atau apa kotil haja di situ juga. Kemudian lagi istitar an ayunin nas inda kotil hajah itu dari segala arah atau dari depannya tok atau dari belakang. Karena ada mungkin di daerah pesisir ya yang sering terjadi itu orang kutil eh, kotil haja itu biasa bawa tempe atau nampan itu biasanya <laughs> cuma ditutup di depannya tok. Kemudian kalau ada orang lewat dia keliling terus gitu, sampai kadang muter kalau <laughs> orang itu muter gitu. Ya, untuk menutup ya auratnya itu. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Tahta musmir. Apakah itu apa? Pohon. Pohon yang berbuah saja. yang bisa e, bisa dimakan atau tidak. tidak tahu debitnya apa harus di, bisa dimakan itu. Kalau musmir ya mungkin yang bisa dimakan ya. Kalau yang bisa dimakan, kenapa? Karena takutnya kan di situ alasannya mata sulai samrah asakita as galiban. Yang tidak bisa sampai pohon apa buahnya tadi itu mengenai itu kotoran. Berarti kalau buah yang tidak dimakan kena kotoran atau tidak kan orang tidak menghiraukan. Cuman kalau buah yang bisa dimakan, jadi itu yang di, bakal diambil. Kalau sudah jatuh nggak bakal bisa dimanfaatkan. Kalau buah yang tidak tidak bisa dimakan jatuh sama tidak jatuh sama mereka tidak bisa mengambil manfaat. Mungkin seperti itu. Cuman ibarah yang mengatakan bisa dimakan itu atau tidaknya Allah alam ada mana Karena kadang walaupun tidak bisa dimakan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Dicuri. Anu, Oke, kasih. Wal muradu di sini di dalam kitab al Juri disebutkan wal muradu bisimar ma yuksadu minasyajara aklan katufah au syamman kal yasmin au istimalan kal qarat untuk sama. Jadi segala penggunaan. Yang penting ada yang ditujukan untuk penggunaan syajara apakah itu untuk dimakan atau bukan yang penting itu dimanfaatkan maka dikatakan juga diberikan hukum makruh jadi nggak harus makan ataukah yang lainnya penting penggunaan jadi mutlaknya jadi bukan gak, berbuah. Bukan nggak harus nggak harus buah di sini sebetulnya. Kalau syaman itu kan berarti bukan buah itu. Bunga, Bunga termasuk. Hmm, kalau sudah bu, mungkin juga termasuk karena seperti kak seperti arok tadi itu kan kayu, bukan untuk dimakan untuk siwak gitu kan gitu. <coughs> hmm, kalau sudah, ah, aurok mungkin kalau ma aurat tadi itu bermanfaat, maka kalau sudah kena kotorannya ini siapa mau, walaupun cuci sama sampo. <laughs> Yang kedua apa tadi? Ya statir ya. Istitar. Istitar itu apa untuk menutupi ya apa menutupi yang dia godoil haja. Kalau yang lainnya kan menutupi aurat, menutupi auratnya daripada orang yang godoil haja. Jadi semuanya ya. Semuanya. Istitar di situ bukan harus menutupi sebetulnya yang paling penting itu juga ibtiat. Bukan istitar itu nutupi, menjauh daripada manusia. Baik itu pandangan, maupun gangguan daripada kotoran yang dikeluarkan maupun suara. Jadi istitar itu bukan berlihat, nutupi aja, nutupi tapi dekat dengan manusia. Artinya dalam e, lingkungan yang sekiranya mengganggu kotorannya apa eh, suaranya aja. Itu bukan bukan istitar itu namanya. Ada dua. Wayastatir wayabut Watiat. Ya. Iya, ini ada itu kalau tidak salah e, istimbat daripada itiat dan istitar itu dalam satu hadis itu. Apa itu di kitab Bulughul Maram itu? Falyastatir. فإن لم يجد إلا يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ah, jadi itu kalau tidak salah itu eh, jadi dari satu hadis tadi itu yufidu al istitar wal ist, wal ibtiat. Istimbatnya dari hadis itu semuanya ibtiat atau istitar. Insya Allah begitu itu dalam dalam eh, dalam yastambitun al fuqaha fi Malah di kitab lain kalau seandainya tidak ada, tidak bisa, dia tidak bisa menutup diri. Ya manusianya yang di sekelilingnya harus menutup mata. Iya diminta begitu. Harus seperti itu. Ya, kalau sana tidak bisa, um, situ tempat di jalanan masalah sudah ditutup cuman masih nggak ada penutupnya ya sudah mereka yang menutup mata nah, misal misal seorang perempuan yang tidak mungkin dia tadi itu menjauh malam hari misalnya paham ya? dan dia harus dilindungi misalnya atau anak itu masih anak kecil misalnya paham ya ya berarti dia tadi itu dengan menutup mata tadi itu. Atau misalnya orang yang sakit, gimana kalau istitar itu? Hah? Nah, sedangkan ada di situ ya ada eh, pasien yang lainnya atau yang lainnya ya dengan menutup mata gitu. Jadi bukan berarti bisa dikondisikan model begitu. Ayo, anak mau berak ditutup mata ini semuanya, bukan begitu. Nah, itu disesuaikan dengan kondisinya maksudnya ada di situ. bisa jadi mungkin istitar juga kepada linafsih karena saya ambil juga yang dari hadis Fa'ina syaitan bimaka itu bani Adam itu kan termasuk karena setan memberikan wasas kepada dirinya sendiri jadi apa untuk membuka auratnya sendiri dan kemudian memberikan wasas untuk bagi dirinya untuk selalu melihat ke kemaluannya dia, dia sendiri makanya dianjurkan juga untuk, untuk istitar walaupun di aurat nafsi Apalagi kalau untuk apa e, dari penglihatan orang lain, kalau memang ada yang bisa melihat auratnya dia, ya jelas e, wajib untuk satrul aurah. Ya. Haram wa yahrum kasbuhan. Ini ada dari Bajrumi. Dapat semuanya. Wa sunnal istitar inda qada'il hajah idza lam yakun hunaka ahad. Disunahkan untuk istitar qada'il hajah jika tidak ada orang. Sunnah hukumnya. Eh, ya yasur anak anul jin mungkin nafsi tadi aukana wa, aukana ada orang lain wa yaghuddu mereka menutup mata tetap disunahkan untuk menutup diri walaupun mereka menutup mata aula yaghud atau mereka tidak menutup mata cuman apa walakin yajuzulahun nadhar istrinya sendiri masalah boleh bagi orang tadi itu untuk melihatnya seperti istrinya fasatru fi ahwalis salasa mandub tiga keadaan tadi hukumnya sunnah, wa fi ghairiha wajib. Selain ini hukumnya wajib. Iya. Tadi ada pertanyaan di sini juga. Mustadhir itu apa? Mustadhir malam yastathir. Yang maksud mustadhir itu apa? Wal mustabhiru huwa ma law hurrika tarafahu tahrikan syadidan lam yataharrak lam yataharrak tarafahul akhar. Katakan mustabhiru bukan harus lautan. Tempat air di situ seperti kolam atau ya seandainya digerakkan satu ujung dengan gerakan yang keras, ujung yang lain tidak bergerak. Itu berarti ya Nah, ini katakan ya stabhir. Yang yang maul jari, yang maksud saya tadi. Maul jari yang kolil. Maaf. Maul jari, oh ya. Dia dikatakan situ ayat apa Allah hajat hajatahu fi fimain mubahin raqidin ya. Kalau jari gimana hukumnya? Kalau jari di situ kalau di kitab murni kalau ya, airnya banyak hukumnya tidak makro kalau airnya sedikit tetap makro mengalir. Facebook kok bisa mengalir? Jari Jaril golil, ya dunal gulaten. Air yang mengalir di bawah dua gula seperti got ini. Air sedikit tuh. Kalau iya. sungai yang besar berarti maul kasir jari. Yang saya tanyakan ini seperti di sawah yang seperti parit mungkin cuman ukuran setengah meter itu ada air mengalir Kemudian kau dirhaja di situ. Kedangkalannya mungkin satu jengkal atau ya lebih sedikit. Jadi ya, nah, golil jari. Iya golil jari. Kenapa? Itu makruh kenapa? Karena tidak menajiskan semua air kan situ. Air di sekitarnya yang najis itu. Air di sekitarnya yang najis kalau mau jari itu. Tapi lain harinya kalau mau roket, kalau yang sedikit itu menajiskan semuanya. Kenapa? Karena najisnya itu berjalan dengan jalannya air. Gitu. Akhirnya nggak ada apa, ada apa kencing atau berak di air itu. Maksudnya pengumuman itu. Orangnya tidak kelihatan tapi kotorannya kelihatan. Itu tadi itu tidak istitar itu kotorannya itu. Orangnya yang istitar. Ada sedikit. Iya. Jadul Galil Jariyah, pendapat Mendapat Bihina. Dapat Ibn Hajar. Fala yukrohu bikathirihi. Ais, uh, eh, terus di Abdul Hamid dikatakan aiduna kalilihi bayukrahu ibaratun nihaya wa mukni. Makro makruh. Lah ya kecil sedikit. Nah, Lah ya tadi dah. Kalau sedikit makro, kalau banyak mengalirnya enggak makruh. Eh, uh, masih ada tambahan juga kalau tidak sampai ada tatumuh bin najasa itu kemakruhan fil jari al qalil kalau malam pun fi tatumuh bin najasa enggak ada sampai melumurkan dirinya dengan najis kalau ada tatumuh bin najasa bagaimana ya hukumnya haram bahkan Imam Nawawi sendiri memutlakan di dalam syarah syarah Muslimnya, e, syarah hadis Muslimnya Imam Nawawi memutlakan haram untuk e, albol di makrokit e, eh, di makgolil walaupun jarian karena aurokidan. Cuma itu sebagian juga ulama memang menolak keharamannya e, karena kalau alasan Imam Nawawi karena menajiskan sebagian ulama menolak dan menyatakan makruh karena masih memungkinkan untuk disucikan dengan bin mukatharah. Walaupun itu juga masih dipertentangkan di antara ulama lainnya lagi. Karena mukasara sendiri juga termasuk masyakoh. Nah, makanya apa? Ya jelas ala khilafin benar ulama tapi al tamatnya dinyatakan cuma hukumnya makruh. Yeah. Kalau kita temukan di beberapa masjid itu disediakan tempat kodail haja buang air kecil bagi laki-laki cuma dikasih sekat-sekat sekian aja tanpa ada penutup pintunya. Jadi kalau kita ada orang kencing di situ kelihatan kalau kita mau kodail haja di situ juga. Hukumnya bagaimana? Ya belum dianggap menutup diri itu ya. Belum dianggap nutup diri ya. Itulah kadang-kadang bangun masjid bagus tapi tempat kodol hajanya tidak sempurna. Tambah itu pintu titik bagus sebetulnya. Itu namanya masjid niru bangunannya airport itu visinya. Eh, mana kalau sudah tidak ada haya itu berarti nggak sempurna iman. Orang masuk masjid itu untuk menyempurnakan iman. Namamu masuk ya Allah man amana billah akhir. Tapi jedingnya nggak pakai pintu. Kacau jadinya. Sedangkan haya termasuk syaratu kamalil eh, iman. Syarat daripada kesempurnaan iman itu. Kadang-kadang di Indonesia ini masjidnya begitu. Niru masjid eh, apa eh, tempat kencingnya niru airport buka-bukaan begitu itu. Enggak benar itu ya. Nah, itu kalau jadi takmir masjid bondo lawang, tahu apa ya? Nah, kalau jadi, kita terpaksa dan harus kencing di situ haram. Iya, kan, ya, eh, ini kasih tahu aja. Maaf saya kencing ada di sini sebab matanya apa? Ditutup begitu. Nah, saya terus terang saya, kalau, kalau saya terpaksa saya suruh orang untuk jaga. Enggak boleh masuk. Oh Ya, ya model seperti begitu tidak benar ini. Ini bukan terminal masjid ini. Nah, kalau mau sholat sunnah ada di situ harus membuka aurat kan tekor jadinya pahala dengan cari pahala dengan maksiat begitu.